قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديسبة الجعفي ومولاهم البخاري أمير المؤمنين في الحديث حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراء كاتب المغيرة قال كتب معاوية المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم dari wafat dan beliau adalah sekretaris atau kapolri Al-Mughirah. Beliau mengatakan bahwa Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya tuliskanlah kepadaku apa yang engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi. Maka Al-Mughirah pun menulis kepada Muawiyah, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salati" bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengucapkan di penghujung setiap salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا minka al-jad wa kataba ilaihi sebagaimana beliau juga menulis surat kepadanya innahu kana yanha an qila wa qala wa kathrati sual wa idha'ati al-mal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari qila wa qala dan banyak bertanya serta menyia-nyiakan harta وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات sebagaimana beliau juga melarang dari durhaka kepada para ibu dan menguburkan anak-anak wanita dalam keadaan hidup-hidup dan mencegah apa yang seharusnya diberikan atau menahan apa yang seharusnya dikeluarkan dan meminta sesuatu yang bukan merupakan haknya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقترح أن يكون أثناء الكلام تقرأ أذكار الصباح استغلالا لهذا الوقت الذي من عبادته وطاعته لهذه الأذكار التي هي سبب لرضا الله حفظ العبد ونيل الخير العظيم في الدنيا والآخرة فبين الكلام والترجمة يستطيع الشخص أن يأتي بالكثير من هذه الأذكار ولازلنا في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقد مر بنا مناسبة هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فإن كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني يخالف الاعتصام ويشعر بعدم الاكتفاء ربما أفضى إلى تشديد أو توسع وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا دلالة ظاهرة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عموما وما كان عليه الخلفاء الراشدون وملوك الإسلام خصوصا فإن معاوية رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة هو خير ملوك المسلمين وقد أجرى الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا وهو كما يقول العلماء بوابة الصحابة فإن الطعن فيه من قبل الشيعة مدخل للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول عنه إنه خال المؤمنين مع أنه لم يقل ذلك في عبد الله بن عمر لأنه أخ لحفصة أم المؤمنين ولا لغيره من إخوة أمهات المؤمنين لكنه قال ذلك لمغزى وعلى كل حال فهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الصحابة وهؤلاء الأمراء من الحرص على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عن والسؤال عنه بغرض الاقتداء والاكتساب والاعتصام طلبا بالسلامة والنجاة والخير Beliau membuka majelis ini dengan membaca basmalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala lalu mengucapkan dua kalimat syahadat bersalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu beliau mengatakan bahwa kita berada di pagi hari ini dan kekuasaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia yang sekutu baginya baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu dan saya ingin menyampaikan kepada kamu sekalian bahwa merupakan hal yang baik di sela-sela pelajaran kita agar hendaknya kita senantiasa membaca zikir-zikir di pagi hari ini untuk memanfaatkan waktu sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa membaca zikir-zikir merupakan sebab ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menjaga dan memelihara seorang hamba dan menyebabkan seorang hamba meraih kebaikan yang banyak dalam kehidupan dunia demikian pula di akhirat. Oleh karena itu hendaknya di sela-sela pembahasan ini pada saat kami menjelaskan kemudian ada terjemahannya hendaknya seseorang berupaya untuk mendatangkan dan mengamalkan zikir-zikir di pagi hari ini dan kita masih berada dalam pembahasan yang terdapat di dalam bab tentang hal-hal yang dibenci dari banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan telah baru bagi kita adanya riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tercelanya banyak bertanya dan membebani sesuatu yang tidak bermanfaat baginya yang ini menyelisihi sikap komitmennya seseorang dan berpegang teguhnya seseorang kepada Alkitab dan As-Sunnah dan dengan melakukan hal itu yaitu banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat mengesankan bahwa hamba tersebut tidak merasa cukup dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh jadi hal ini justru akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam sikap tersebut yaitu mempersulit diri atau dapat menyebabkan seorang akan memperluas diri disebabkan karena sikapnya yang selalu ingin melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kandungannya jelas sekali menunjukkan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan apa yang diamalkan oleh para al-khulafa ar-rasyidun demikian pula apa yang diamalkan oleh penguasa-penguasa atau raja-raja di dalam Islam yang ada di generasi-generasi pertama di mana Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah bahwa Muawiyah adalah sebaik-baik raja dari kaum muslimin di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghasilkan banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan melalui tangan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang Muawiyah bahwa Muawiyah adalah merupakan pintu gerbang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mencela Muawiyah itu adalah merupakan pintu masuk untuk mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang Muawiyah, beliau mengatakan tentangnya bahwa Muawiyah adalah kaum mukminin, pamannya kaum ini paman dari kaum mukminin. Dan ini menunjukkan keutamaan pada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan di sana ada dari kalangan para sahabat yang memiliki hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia adalah saudara dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah saudara dari Hafsah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Imam Syafi'i tidak menyebut Ibnu Umar seperti yang disebut kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in dan tidaklah beliau mengucapkan hal ini melainkan ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan dari ucapan beliau bahwa Muawiyah adalah khairul mukminin. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum demikian pula para penguasa yang ada di masa itu dari sikap mereka yang sangat bersemangat untuk mempelajari bimbingan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentangnya yang bertujuan untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan keselamatan dan kesuksesan serta kebaikan yang besar. وفي هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سأل المغيرة بن شعبة ليكتب إليه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم أمراء أو رئيات لغرض العمل لا لمجرد العلم فكتب معاوية رضي الله عنه فكتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا من أذكار الصلوات الخمس الذي يقال عقبها وهو مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس والعلم إنما يحفظه العبد إذا عمل به وقد كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به Di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Muawiyah bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhum untuk menuliskan kepada beliau apa yang dia dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyaan-pertanyaan para sahabat apakah mereka dari kalangan penguasa atau dari kalangan rakyat secara umum mereka bertanya dengan tujuan untuk diamalkan bukan hanya sekedar mengetahui maka Al-Mughirah pun menulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di penghujung setiap salat dan zikir ini adalah merupakan zikir di antara zikir-zikir yang diucapkan di penghujung setiap solat lima waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah tiada sekutu baginya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir baginya segala kekuasaan dan segala pujian dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu dan tidak memberi manfaat kekayaan seorang yang memilikinya Sebab kekayaan dan kebahagiaan itu berasal darimu. Maka zikir ini dianjurkan untuk diucapkan setelah mengerjakan solat-solat lima waktu. Yang mana banyak dari kalangan para penuntut ilmu lalai dari mengamalkannya. Apalagi dari keumuman manusia. Ilmu itu dapat dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba apabila dia mengamalkannya maka para ulama ustaz dahulu mereka menjadikan amalan mereka sebagai bantuan untuk menghafal dan memelihara hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. وكان من جملة ما كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأل البنات ومنع وهاد والشاهد من الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة السؤال وهذا يشمل النهي عن كثرة السؤال المفضي إلى التعمق والتنطع وعدم الاكتفاء بالشرع وهكذا أيضا ما هو أوسع من ذلك فيشمل كثرة السؤال عن أحوال الرعية من قبل الراعي على سبيل التجسس أو التحسس لأن ذلك مما يفسد الرعية ولقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بوصية حفظها معاوية رضي الله عنه ونقلها للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تتبعت أحوال الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فانتفع معاوية رضي الله عنه في إمارته بهذه الوصية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية فكان يسوس رعيته سياسة حسنة وكان يضرب به المثل في الحلم حتى صار الناس يقولون شعرة معاوية والمراد بذلك قوله رضي الله عنه لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت أي أنه يتعامل مع الناس في السياسة الشرعية والحكمة واللين واتخاذ آه، كل شيء في موضعه dan di antara apa yang ditulis oleh Al-Mughirah radhiyallahu anhu kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu dari apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qala dan melarang dari banyak bertanya dan melarang dari menyia-nyiakan dan menelantarkan harta. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari durhaka kepada para ibu dan menguburkan anak-anak wanita dalam keadaan hidup-hidup dan juga melarang dari mencegah sesuatu yang harus dikeluarkan atau meminta apa yang bukan menjadi haknya. Maka yang menjadi inti dari hadis yang terdapat di dalam bab ini bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari banyak bertanya dan ini larangan ini mencakup larangan banyak bertanya yang dapat menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang memberatkan dirinya. dan pertanyaan yang berlebih-lebihan dan menunjukkan bahwa dia tidak merasa cukup dengan apa yang datang di dalam syariat ini. Demikian pula termasuk di antara larangan untuk banyak bertanya itu sifatnya lebih luas. Maka juga mencakup tentang larangan untuk banyak bertanya tentang kondisi rakyat dari pemimpinnya, dari penguasanya merupakan hal yang tercela bagi seorang penguasa untuk terlalu berlebihan di dalam mempertanyakan kondisi rakyatnya dengan tujuan untuk memata-matai mereka atau mengetahui info yang mereka tidak perlu mengetahuinya yang hal ini dapat menyebabkan munculnya kerusakan di tengah-tengah rakyat. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala mendengarkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau pun senantiasa menjaga dan memeliharanya. Sebagaimana beliau juga menukil dan menyampaikannya kepada manusia bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan apabila engkau terlalu masuk untuk meneliti keadaan manusia maka engkau akan merusak mereka atau hampir saja engkau akan merusak mereka maka wasiat ini pun bermanfaat bagi Muawiyah radhiyallahu taala anhu di masa kekuasaan beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah di mana Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau dikenal menjalankan dan mengatur negaranya dan mengatur perpolitikan yang ada di masa itu dengan cara yang baik sekali sehingga Muawiyah radhiyallahu taala anhu dijadikan sebagai sebuah percontohan yang menunjukkan kesabaran beliau, kelembutan beliau di dalam mengatur masyarakatnya sehingga orang-orang mengatakan sya'aratu Muawiyah yang dimaksud dengan ucapan ini bahwa antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan manusia itu ibaratnya seperti sehelai rambut. Ibaratnya seperti sehelai rambut. Ketika rakyat itu menariknya, maka Muawiyah pun merenggangkannya. Dan ketika rakyat itu merenggangkan, maka Muawiyah pun menariknya. Maksudnya bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau di dalam menyikapi rakyatnya, dalam menyikapi masyarakatnya dengan cara menyikapi mereka dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan cara-cara yang bijak, dengan lemah lembut dan meletakkan sesuatu masing-masing pada tempatnya. وهذا الحديث كما سبق الشاهد منه لكتاب الاعتصام النهي عن كثرة السؤال وعن قيل وقال وهذا من أعظم ما يحتاج إليه الملوك والأمراء لأنه يكثر عندهم القيل والقال والمشاية العمال والرعية فيؤدي هذا إلى اختلال الأمر وعدم انتظامه إضافة إلى ما يؤدي كثرة السؤال من مخالفة الاعتصام بالكتاب والسنة ونستفيد من هذا الحديث أن الملك والجاه وعلو المرتبة الدينية والدنيوية لا تمنع الازدياد من العلم بل حاجة الإنسان إلى العلم وهي في وهو في هذه المرتبة أعظم من حاجته إليه وهو دونها Hadis ini yang menjadi syahid atau inti yang kaitannya dengan sikap berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu larangan dari banyak bertanya dan larangan dari qila wa qala yaitu menukil sesuatu tanpa melakukan pengecekan dan tanpa melakukan cross check. Dan hal ini termasuk di antara yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin terutama mereka dari kalangan para penguasa, para raja. Sebab di tengah-tengah mereka itu biasanya banyak berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya. Belum lagi adanya adu domba antara satu dengan yang lain. Baik dari kalangan para pegawai atau di antara rakyat itu sendiri. Yang mana perkara-perkara yang seperti ini dapat menyebabkan rusaknya tatanan dalam sebuah masyarakat dan hilangnya ketenangan dan ketentraman di antara mereka. Terlebih lagi bahwa banyak bertanya dan menukil sesuatu tanpa pengecekan termasuk di antara perkara yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita juga bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya seorang penguasa atau seorang raja atau seorang yang telah mendapatkan sebuah kedudukan baik kedudukan itu dalam urusan agama atau dalam urusan dunia maka hal tersebut tidak mencegah seseorang untuk tetap berupaya untuk senantiasa menambah ilmunya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan seseorang kepada ilmu terlebih ketika dia memiliki jabatan tersebut termasuk di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh mereka melebihi kebutuhan mereka terhadap yang lainnya. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas qala kunna 'inda nuhina 'an at Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, pernah suatu ketika kami berada di sisi Umar. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, kami dilarang untuk berlebih-lebihan atau memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإن هذا في حكم مرفوع لأن الآمر لهم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا قال ذلك أحد الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وهذا الحديث مناسبته للباب والكتاب أن التكلف السؤال تكلف العمل بغير علم يدخل فيما لا يعني وكذلك أيضا يخالف الاعتصام بالكتاب والسنة فإن من اكتفى بالكتاب والسنة لم يتكلف شيئا آخر ولم يبحث عن شيء آخر فدين الله عز وجل يسر عقيدة وشريعة Hadis ini yaitu hadis Anas yang menyebutkan bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa kami dilarang untuk memberat-beratkan diri. Apabila seorang sahabat mengatakan kami diperintah atau kami dilarang, maka hadis yang seperti ini memiliki hukum marfu, artinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat apabila mereka mengucapkan ini yang memerintah dan yang melarang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu. Terlebih lagi apabila yang mengucapkannya adalah salah seorang dari Al-Khulafa al rashidun seperti Abu Bakar siddiq demikian pula Umar radhiyallahu taala anhuma. Korelasi hadis ini dengan bab demikian pula dengan pembahasan kitab Al-Ittisal bahwasanya memberat-beratkan diri dengan banyak bertanya. Demikian pula mengamalkan sesuatu tanpa dibangun di atas dasar ilmu ini masuk kepada hal-hal yang tidak berfaedah. Termasuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan hal ini menyelisihi sikap komitmen seseorang kepada kitab Allah dan as-sunnah dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan melakukan hal ini. Dia tidak memberat-beratkan dirinya. Dan dia tidak mencari sesuatu apa yang tidak datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan agama yang mudah, baik dalam hal akidahnya, demikian pula dalam hal syariatnya. قال بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معنى عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه حديث في رواية dari أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika beliau keluar pada saat memasuki waktu zuhur, yaitu pada saat tergelincirnya matahari ke arah barat, lalu kemudian beliau mengerjakan sholat zuhur. kalau sallama qama 'ala al-mimbar. Tatkala beliau selesai mengucapkan salam, maka beliau pun berdiri di atas mimbar. Fadzakara as-sa'ah wa dzakara anna baina yadayha umuran idhaman. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebut tentang hari kiamat dan beliau juga menyebutkan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi perkara-perkara yang besar. Pemakalah lalu kemudian Nabi mengatakan man ahabba an yas'al an syai'in falyas'al anhu. Barang siapa yang senang untuk bertanya tentang sesuatu, maka hendaknya dia bertanya. Fa wallahi la tas'aluni an shay' illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha. Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu, melainkan aku akan beritakan kepada kalian selama aku berada dalam posisiku ini. Qala Anas fa akhbara an-nas al-buka. Maka Anas pun mengatakan, menceritakan tentang kondisi pada saat itu di mana manusia mereka banyak yang menangis. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayakul saluni dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak mengatakan kepada mereka, silakan kalian bertanya kepadaku. Fakala Anas, fakala ilahi rajulun, fakala aina madkhali ya Rasulullah. Lalu kemudian berkata Anas, di mana ada seorang lelaki berdiri lalu kemudian dia mengatakan di mana tempat masukku wahai Rasulullah qala maksudnya di mana aku akan masuk nanti dalam kehidupan akhirat wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau masuk neraka lalu kemudian faqama Abdullah bin Hudzaifah faqala man abi ya Rasulullah Lalu berdirilah Abdullah bin Hudzafah lalu dia bertanya, "Siapa ayahku wahai Rasulullah?" Qala Abu Hudzafah. Maka beliau menjawab, "Ayahmu bernama Hudzafah." Qala thumma akthara yaqulu saluni saluni. Dalam keadaan Nabi terus banyak mengatakan kepada mereka, "Silahkan kalian bertanya kepadaku, silahkan kalian bertanya kepadaku." Fabaraka Umar ala rukbatayhi. Lalu kemudian Umar pun menderung yakni berteletak di atas kedua lututnya faqala lalu beliau mengatakan radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula beliau mengatakan kami telah ridha Allah sebagai rabb kami Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك kata Anas maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam عمر Umar mengucapkan hal itu ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي falam araka al-yawma fil khairi syarr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka tadi, yaitu baru saja di balik dinding ini dalam keadaan aku mengerjakan salat maka aku tidak pernah melihat seperti apa yang aku lihat di hari ini dalam perkara kebaikan demikian pula dalam perkara keburukan. Hadis هذا الحديث فيه مسائل كثيرة والذي يهمنا منها في هذا الباب أن في الحديث ذنب كثرة الأسئلة ولما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك برك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك وفي هذا الاعتصام بالكتاب والسنة والاكتفاء بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعة الإسلام فإن في ذلك الكفاية لمن أراد الكفاية والهداية لمن أراد الهداية وما وراء ذلك إلا الشر والضلال والزيغ عياذا بالله Hadis ini di dalamnya mengandung banyak permasalahan dan banyak hal-hal yang perlu disebutkan. Namun yang terpenting yang kaitannya dengan bab yang dengannya disebutkan hadis ini adalah tercelanya banyak bertanya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan ketika itu, lalu kemudian Umar pun bertelukan di atas kedua lututnya sambil beliau mengatakan, sungguh kami telah ridha Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. Tatkala beliau mengucapkan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam setelahnya. Maka di dalam hadis ini terdapat perintah dan anjuran untuk komitmen dengan al-kitab dan as-sunnah dan merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan syariat Islam. Sebab dengan berpegang teguh kepada syariat Islam itu telah mencukupi bagi seorang yang merasa cukup dengannya dan itu adalah merupakan hidayah bagi seorang yang ingin meraih dan mendapatkan hidayah. Adapun selain dari itu, maka apabila seseorang hendak mencarinya, dia tidak akan mendapatkannya kecuali keburukan, kesesatan dan penyimpangan. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim قال أخبرنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل Berkata Musa bin Anas, kata beliau, aku mendengarkan Anas bin Malik berkata, seorang lelaki mengatakan, Ya Nabi Allah man abi? Wahai Nabi Allah, siapakah ayahku? Kala Abu fulan. Maka beliau mengatakan, ayahmu adalah si fulan. Wa nazalat dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya آمنوا amanu la عن an asya'. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal tersebut وهذا الحديث قد سبق الكلام عليه في ثناء الكلام <clears throat> على أحاديث الباب السابقة Dan hadis ini sudah berlalu penjelasannya di sela-sela pembahasan kita tentang uh, hadis-hadis uh, yang disebutkan dalam judul bab ini. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Al-Hasan bin Sabbah qala haddatsana Shabab qala hadatsana Warqa an Abdullah bin Abdul Rahman qala sami'tu Anas bin Malik yaqul dari Abdullah bin Abdul Rahman beliau mengatakan aku mendengarkan Anas bin Malik berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan an nas yatasaaluna hatta yaqulu hadha Allah khaliqu kulli syai', faman khalaqa Allah?" Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih saja manusia mereka selalu bertanya dan bertanya hingga mereka mengatakan ini Allah pencipta segala sesuatu Lalu siapakah yang menciptakan Allah? ومناسبة هذا الحديث للباب وكتاب الاعتصام أن كثرة الأسئلة وتوليد توليد المسائل والتعمق في العلم قد يفضي بالإنسان إلى الشر وعدم الاكتفاء بالكتاب والسنة اللذين بهما العصمة والنجاة فإن هذا قد يفضي إلى السؤال عن الله عز وجل فيما لا يجوز السؤال عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله والله تعالى يقول الله خالق كل شيء فهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فانظر إلى أين يفضي كثرة الأسئلة وكثرة التأمق لصاحبه فيلقيه في نهاوي الردى عياذا بالله ربما أفسد عليه عقيدته ودينه Korelasi hadis ini dengan bab yang menjelaskan tentang sikap komitmen terhadap kitab Allah dan sunnah bahwa terlalu banyak bertanya atau memunculkan permasalahan-permasalahan dalam bentuk berlebih-lebihan dalam perkara ilmu maka hal ini dapat menyebabkan seseorang terjatuh dalam keburukan dan tidak merasa cukup dengan apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah yang mana keduanya merupakan perkara yang dapat menjaga dan memelihara para hamba dan menyelamatkan kehidupan mereka. Maka dengan banyak bertanya dan berlebihan di dalam melakukan hal tersebut menyebabkan dia akan mempertanyakan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bertanya tentangnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini bahwa manusia masih saja mereka bertanya dan bertanya sehingga mereka mengatakan Allah pencipta segala sesuatu maka siapakah yang menciptakan Allah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam al Qur'an Al Karim Allahu khaliqu kulli syai Allah adalah pencipta segala sesuatu Maka dialah Allah Azza wa Jal Maha pencipta Adapun selain Allah Dia berstatus sebagai makhluk Dialah Allah Azza wa Jal Al-awwal Yaitu tidak ada sesuatu Sebelum Allah Azza wa Jal Sebagaimana Allah juga Al-akhir Yaitu tidak ada setelahnya Sesuatu apapun Dialah Allah Azza wa Jal Al-ahad Yang maha asal Dialah Allah Azza wa Jal As-Samad di mana Allah Azza wa Jal berdiri sendiri dan seluruh makhluk bergantung kepadanya Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jal maka perhatikanlah sampai di mana akhir dari kondisi orang yang terlalu banyak bertanya maka dengan melakukan hal tersebut menyebabkan dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang buruk waliyadzubillah dan boleh jadi hal itu dapat menyebabkan rusaknya akidah dan agamanya. Kita selesaikan hadis yang terakhir. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Muhammad bin Ubaid bin Maimun, wala haddatsana Isa bin Yunus, عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه في رواية دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau mengatakan كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة وهو يتوكا على عسيب bahwa kata عبد الله بن مسعود ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah ladang di kota Madinah Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar pada sebuah pelepah kurma. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون maka lewatlah sekelompok orang Yahudi sebagian mereka mengatakan bertanyalah kalian kepadanya yaitu kepada Nabi tentang perkara ruh Sebagian lagi mengatakan jangan kalian bertanya kepadanya. Jangan sampai dia memperdengarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak senangi. Faqamu ilaihi faqalu ya Abul Qasim, hadithna anil ruh. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan wahai Abul Qasim, beritakanlah kepada kami tentang ruh. Faqama sa'atan yanzur فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sesaat sambil menunggu dan aku pun mengetahui bahwa pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada beliau wahyu maka aku pun agak menjauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian wahyu tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam tatkala selesai ثم قال lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar ruhu min amri rabbi dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh katakanlah ruh itu dari urusan Rabbku والشاهد من هذا الحديث للباب وللكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهر وذلك من خلال النهي عن التكلف وكثرة الأسئلة لا سيما عما لا يعلم جوابه وقد عرف اليهود بالتعنت وكثرة الأسئلة كما قص الله عز وجل خبرهم مع أنبيائهم في كتابه الكريم وهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في تعنت وتنطع واختبار لا بقصد الاهتداء والانتفاع فجاء الجواب من الله عز وجل وفيه توضيح لهم أن يسألوا عن الروح الذي لا يفيدهم السؤال عنه وتركوا السؤال عما ينفعهم وعما يحتاجون إليه ولهذا قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي حقيقة الروح مما استأثر الله عز وجل بعلمه ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد ذكر بعض العلماء أن الناس اختلفوا في الروح كما نقل الإمام الشوكاني إلى أكثر من ألف وأربعمائة قول اختلفوا في الروح إلى أكثر من 1400 قول والقول الراجح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا والحمد لله رب العالمين وصلى آه، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونذكر آه، صلاة أربع ركعات في أول النهار لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره فصلاة هذه الأربع في أول النهار كل يوم بعد ارتفاع الشمس سبب لحفظ الله عز وجل للعبد طيلة يومه وهذا من العمل بالعلم نسأل الله يعيننا وإياكم على العلم والعمل وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما Yang menjadi inti dari hadis ini kaitannya dengan bab demikian pula kaitannya dengan pembahasan dalam Alkitab yang menerangkan tentang komitmen kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas sekali. Hal ini dari sisi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk membebani diri dan banyak bertanya, apalagi terhadap sesuatu yang memang tidak diketahui jawabannya. Kaum Yahudi, mereka dikenal dengan sikap mereka yang berlebihan sikap mereka yang memaksa-maksakan diri dan banyak bertanya sebagaimana yang banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi mereka yang banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka yang disebutkan di dalam al Qur'an Al Karim. Dan di dalam hadis ini mereka kaum Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertanyaan mereka ini tujuannya adalah berlebih-lebihan. Tujuannya adalah menguji, mengetes, bukan bertujuan untuk mengambil hidayah, mendapatkan hidayah, bukan bertujuan untuk mengambil manfaat. Maka datanglah jawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jawaban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini justru menyingkap keburukan mereka di mana mereka bertanya tentang permasalahan ruh yang pada hakikatnya pertanyaan ini tidak memberi faedah kepada mereka sedikit pun dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wa yas'alunaka 'anil ruh mereka bertanya kepadamu tentang permasalahan ruh maka katakanlah ruh itu dari urusan Rabbu. Maksudnya hakikat dari ruh itu termasuk di antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khusus mengkhususkan untuk dirinya. Allah Azza wa Jalla menyimpan ilmu itu, menyimpan hakikat ruh tersebut pada pada dirinya. Yani Allah Azza wa Jalla tidak menyampaikan kepada para hambanya. Lalu kemudian Allah mengatakan dan tidaklah kalian diberikan ilmu dalam kehidupan ini kecuali sedikit. Maka para ulama mereka menyebutkan bahwa manusia mereka berselisih tentang permasalahan ruh ini. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala mereka sampai berselisih lebih dari 1400 pendapat lebih dari 1400 pandangan. Semuanya berbicara tentang apa yang dimaksud dengan drur dan yang lebih kuat ada yang adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ruh itu dari urusan waktu dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka eh, sebelum kita menutup majelis ini kami ingin mengingatkan kepada antum sekalian adanya keutamaan dan anjuran mengerjakan empat rakaat di awal pagi hari ini. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Salatlah untukku empat rakaat di awal siang." Maksudnya di pagi hari, maka maka aku akan mencukupimu di hari atau di saat-saat yang berikutnya hingga malam hari dan amalan ini dianjurkan untuk diamalkan setiap hari apabila matahari telah meninggi telah memasuki awal waktu duha maka hendaknya kita mengerjakan amalan ini salat empat rakaat di awal waktu duha dan ini termasuk di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara hamba tersebut di sepanjang harinya. Dan ini termasuk di antara bentuk mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah kita ketahui. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan tambahan ilmu dan memberi semangat kepada kita untuk senantiasa beramal saleh sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama تسليما كثيرا والحمد لله